Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai di sahri Ramadana sanati lillahi ta'ala. Artinya, Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.